apa nasihatnya tentang uh, <clears throat> kondisi ikhwah yang kadang kurang semangat dalam ta'lim maupun dalam ta'awun dakwah. Ikhwan fillah rahimakumullah. <clears throat> Kita semua tahu bahwa uh, merupakan suatu nikmat Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi ya, ini seperti yang tadi telah saya singgung bahwa ini nikmat yang sangat-sangat besar sekali nikmat yang tidak bisa dinilai oleh harta sebesar apapun harta itu nikmat yang sedikit sekali orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya kalau dihitung di masyarakat kita berapa persen dari orang-orang yang betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi dan betul-betul melaksanakannya, diberi taufik untuknya. Nikmat yang sangat mahal. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. falyafrahu huwa khairun mimma yajmaud. Katakanlah bahwa itu dengan keutamaan Allah, karunianya dan rahmatnya dan bersenanglah dengan itu. Itu lebih baik dari apa yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Ada yang sibuk mengumpulkan harta, ada yang sibuk mengumpulkan titel, ada yang sibuk mengumpulkan ya uh, kedudukan dan jabatan dan lain-lain nikmat hidayah lebih utama daripada itu semuanya. Dan ingat bahwa hidayah yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul hidayah yang itu adalah nikmat Allah yang murni. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita nggak dapat hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita nggak bisa salat. Kita nggak bisa sedekah. Nah, kalau bukan karena nikmat Allah kita nggak bisa semuanya. Bukan karena kepandian kita, bukan karena rajinnya kita, bukan karena nasabnya kita, bukan karena eh, hal-hal uh, yang itu dari kita. Kita punya apa? Tahu ternyata semuanya dari Allah Azza wa Ya. Nah, nikmat yang seperti ini harus kita jaga. Makanya kalau ada yang mungkin kendur semangat Tolabul ilm ya, maka perbarui dan segera jaga kembali nikmat tersebut dengan bersemangat untuk tolabul ilm. Jadikan tolabul ilmi itu nafas hidup kita. Sesuatu yang tidak akan terpisah dengan kehidupan kita. Tidak ada istilah sudah tamat belajar dalam mencari ilmu agama. Itu kalau sekolah umum yang berjenjang. Tapi talabul ilm, ilmu syar'i tidak ada istilah tamat kecuali kalau wafat. Ulama-ulama besar yang ilmunya tinggi, ilmunya luas, nggak pernah merasa tamat belajar. Bahkan mereka senantiasa sibuk dengan ilmu sampai akhir hayat mereka. Ulama dulu maupun sekarang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sudah sepuh-sepuh. Ya, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, tapi tetap semangat talabul ilm dan mengajarkan ilmu. Sampai wafat mereka. Sampai ajal menjemput mereka. Ya. Ulama-ulama sekarang Asyih Bani Asyih bin Baz, Asyih bin Uthaymin yang umurnya 80 tahun, 85, 70 sekian tubuh mereka telah lemah. Pandangan mereka sebagiannya sudah lemah. Rambut mereka sudah putih semuanya. Tapi semangat mereka melebihi anak-anak muda dalam talabul ilm, dalam menyebarkan ilmu sampai akhir-akhir masa di mana mereka menjelang kematian tetap masih bersama ilmu sampai koma baru mereka lepas daripada kegiatan talabul ilm atau menyebarkan ilmu. Nah, itu karena mereka meyakini bahwa ilmu ini bagian hidup kita. Bagian hidup mereka, nafas-nafas mereka mencari ilmu agama. Ya. Maka dari itu alhamdulillah kita ini banyak diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita jauh-jauh lebih ringan daripada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Para sahabat ujiannya berat. Ya, perang. Itu bisa kita sebut jadwal rutin perang itu. Ya, sebulan sekali, sebulan dua kali, nggak tahu kita umurnya berapa lagi entah bulan depan mati atau sebelum bulan depan karena mereka itu sebentar-sebentar diseru ayo perang sebentar-sebentar diseru ayo perang sehingga ketika itu jihad visabilillah adalah bagian daripada hidup mereka di samping talabul ilm tapi tentu jihad yang syar'i bukan seperti orang-orang takfiriyin ya orang-orang jihadiin sekarang Nah, itu ujian mereka. Dan mereka tetap semangat dengan tenaga, dengan harta. Ya. Mereka nggak tahu mungkin berapa hari lagi sudah nggak ketemu istri lagi di, di dunia. nggak ketemu anak lagi, karib kerabat. Orang-orang yang mereka sayangi. Tapi mereka tahu ini hidup memang untuk itu. Dan mereka bersyukur kepada Allah ketika diberi taufik untuk itu. Tidak seperti mereka yang hidupnya dalam kegelamoran dunia. Hidupnya dalam kesibukan duniawi. Ya. Yang mereka juga nanti akan mati. Yang setelah kematian juga sama-sama akan mempertanggungjawabkan. Senang di dunia, sedih di akhirat. Kita walhamdulillah diberi taufik untuk ini. Ya, di dunia kita nggak bersedih, kita senang dengan ini ya kita diberi keringanan yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla berangkat dari rumah ke masjid talabul ilm tidak lagi jalan kaki tidak lagi di padang pasir terik matahari ada sepeda motor ada sepeda ontel ya ada becak ya hujan ada payung hujan ada mobil banyak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk mendengar ya raudhatun min uh, apa? <clears throat> yakni apa? enam, salah satu taman-taman uh, <clears throat> ala kulli hal Nabi katakan humul qaum la yashqabihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Sekedar duduk saja kita ikut-ikutan sudah dapat keutamaan apalagi kita menjadi talibul ilm. Ya. Jadi kita harus menjaga nikmat ini, nikmat talibul ilm. Para ulama kita dulu untuk talibul ilm mesti menempuh perjalanan jauh. Kadang mereka sampai kehabisan bekal. Kisah-kisah nyata dari para ulama kita termasuk penulis kitab ini Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kalau kita baca biografinya hal yang luar biasa. Salah satu kisahnya beliau terdampar di suatu yakni diumbang-ambingkan oleh ombak ya sampai terdampar. Ya, tiga orang beliau dengan teman-temannya kelaparan, nggak punya apa-apa, perbekalan nggak ada. Ya. Tiga orang berjalan telah letih, lapar, panas. Akhirnya satu tergeletak. Ya. Mau membawa tidak kuat, dia sudah lemas. Akhirnya dia tinggalkan temannya. Berjalan berikutnya tergeletak pula yang lain. Sampai walhamdulillah ada dari kejauhan nampak ada rombongan manusia. Dia pun melambai-lambaikan dengan bajunya. Alhamdulillah datang. Sudah tidak berdaya, hanya bisa mengisyaratkan di belakang saya ada teman saya. Ya. ya. Akhirnya disusul ya, disiram dengan air sampai bangun dari pingsannya. Yang lain begitu kemudian diangkut semuanya. Ya. Itu salah satu kisah mereka dalam perjalanan talabul ilm dalam perjalanan talabul ilm untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan lintas negara lintas negara dulu belum ada batasan-batasan negara tapi kalau kita hitung dengan batasan sekarang itu lintas negara ya dari Irak ya kalau sekarang nanti melewati Saudi Arabia sampai ke Yaman, balik lagi sampai ke Mesir, kemana? Dan beliau menghitung langkah-langkahnya sampai dicatat dalam buku sejarahnya, ya sampai sekian ribu eh, langkah, nggak terhitung. Kemudian setelah itu saya nggak menghitung lagi. Ya, itu ditulis dalam biografi beliau dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Yang terhitung ketiga itu kalau kalau nggak salah ingat itu sudah seribu kilo ya, dari ujung Jawa Barat sampai Banyuwangi kurang lebih jalan kaki setelah itu nggak saya hitung lagi itu salah satu perjalanannya ya, para ulama kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Azza Wajalla diberi banyak sekali kemudahan-kemudahan ya karena kita ini orang-orang lemah ya kita ini azimahnya lemah, waifah. Kalau kita yang seperti ini mau dihidupkan di zaman seperti dulu, waduh nggak tahu jadi apa kita ini. <laughs> ya, sampah masyarakat mungkin. Sampah masyarakat muslimin pemalas. Ya, orang nggak mau belajar. Ya, maunya enak-enak. Ulama kita seperti itu. Nah, karena lemahnya kita sudah Allah beri banyak kemudahan. Kalau sudah diberi banyak kemudahan, kok masih lemah, dhaif. Ya, tidak ada semangat. Ya. Nah, terus mau apa? Mau yang bagaimana lagi? Ya. Padahal langkah-langkah kita menuju talabul ilm dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perginya, pulangnya juga sudah dinilai, dimurai. Ya. Bukan hanya perginya, pulangnya itu juga dinilai dimurahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Perjalanan kita dalam talabul ilm adalah perjalanan fi sabilillah. Perjalanan fi sabilillah yang semuanya dihitung. Ya. Langkah dihitung. Kalau saya enggak melangkah, saya pakai motor. Semua yang antum keluarkan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai perjuangan fisabilillah. Nah, kita membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa hidup. Dengan hidup dalam arti hidupnya kalbu kita. Hidupnya fisik kita dengan apa? Makan, minum. Hidupnya kalbu kita dengan ilmu. Kalau kita nggak memberi konsumsi terhadap kalbu kita, kita mati ya, kering, kering tidak disirami dengan ilmu, setelah kering mati, ya, setelah kering mati. Kalau sudah mati, nggak merasa sakit, walaupun dicacah-cacah. Ketika kolbu mati, ya sudah, nggak tolabul ilm, santai nggak merasa dosa, karena sudah tadi, sudah mati sayatan-sayatan maksiat tidak dirasakan sakit olehnya. Ibarat jenazah yang disayat-sayat tidak lagi merasa sakit. Mali jurhin bimayitin ilam. Bagaimana akan dirasakan sakit sayatan-sayatan itu oleh seorang mayit. Begitu pula kata al Qayyim, tanda kalbu kalau sudah mati, sayatan-sayatan maksiat tidak lagi dirasakan karena sudah mati. Ya. Karena tidak disirami tadi kering dan mati. Tapi kalau kita masih tersakiti, aduh saya nggak tolabul ilm. Tapi kok ya nggak tolabul ilm juga ya. nggak berangkat juga. Ini berarti masih ada kehidupan. Tapi sakit. Masih ada kehidupan tapi sakit buktinya masih ada kehidupan, masih merasakan. Ya. Kalau dokter nguji ini sudah koma atau belum digelitikin kakinya, uh masih begini, oh masih hidup. Tapi dia sakit. Dia masih merasakan, tapi dia sakit. Oh, kalau saya sakit ya, menyadari jatuh dalam dosa sakit. Enggak talabul ilm sakit. Tapi belum berangkat ini berarti kalbu saya sakit ini, masih hidup alhamdulillah segera obati. Cepat-cepat rajin talabul ilm supaya hilang sakitnya dan menjadi hidup sehat. Dengan talabul ilm. Ya. Kita memerlukan talabul ilm kata ulama. Kita terhadap ilmu lebih membutuhkan daripada kita terhadap makan dan minum. Orang yang tidak makan dan minum akhirnya mati tapi orang yang tidak mendapat ilmu mati kolbunya bukan fisiknya. Innamal mayyit mayyitul ahya kata orang Arab. Yang dinamakan mayit yang sesungguhnya itu mayit tapi hidup. Bagaimana mayit tapi hidup? Masih berjalan, sehat tapi kolbunya mati. Itu kata orang Arab innamal mayyit mayyitul ahya. Ya. Nah, jadi perlu segera diobati supaya sembuh supaya menjadi orang-orang yang betul-betul hidup kalban wa qaliban lahir batin luar dalam hidup dengan ilmu ilmu kita butuhkan tiap saat tapi makan dan minum sehari tiga kali bahkan sebagian orang sehari tiga kali kebanyakan cukup dua kali sudah ya nah itulah ahibati fillah rahimakumullah semoga Allah senantiasa menjaga hidayah ini ya, pada diri-diri kita, senantiasa menjaga semangat kita untuk talabul ilm. Belum lagi kita melihat orang-orang lain yang yang yatakalabuna ala ahli sunnah, menyerang ahli sunnah dari berbagai sisi. Ya. Dari berbagai sisi. Ahli sunnah disalahkan lagi, disalahkan lagi. Terus kita mau males-malesan belajar. Mana perjuangan kita? Sudah diringankan, nggak perang antum kita semua. Talabul ilm dan menyebarkan ilmu. Dan subhanallah itu kata para ulama lebih utama daripada perang. Diberi kemurahan, ya. Kita nggak mengangkat senjata dalam jihad fisabilillah, kita ngangkat pena. Enteng pena itu. Buku tinggal beli. Tapi kenapa kita tidak? Ya. Ini yang dikatakan oleh ulama lebih besar nilainya daripada jihad fisabilillah dengan senjata. Peluang buat kita. Ya. Peluang buat kita. Kenapa kita tidak gunakan peluang untuk beramal soleh ini? Gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Ya, hidup ternyata walaupun 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kayaknya sebentar sekali, ya kan? Antum ketika sekolah dasar kayaknya baru kemarin rasanya kan. Sekolah menengah kayaknya baru kemarin juga. Belum menikah kayaknya baru kemarin, sekarang sudah punya anak lima, enam. ternyata cepat sekali. Ya. Nah, memang begitu. Memang terasa begitu cepat. Kalau kita tidak gunakan untuk hal yang manfaat, yang ada adalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan ya sabarkan untuk talabul ilm sabarkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah sabarkan dirimu bersama mereka ya bersama mereka yang orang-orang yang baik yang berdoa kepada Allah bertasbih kepada Allah azza wajalla Jangan kita enggan bergaul sama kita, kumpul di masjid talabul ilm, milih bergaul dengan mereka orang-orang yang tidak pernah talabul ilm. Sabar nafsak, sabarkan dirimu untuk ini. Ya, sabar saat untuk mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya biidnillah di akhirat kelak. Nah, dan ini juga butuh untuk apa? Ta'awun di antara kita, semangat untuk ta'awun, saling nasihat menasihati, saling kunjung mengunjungi, saling apa namanya menyemangati. Semuanya perlu untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla sekali lagi uh, <clears throat> memberikan kepada kita uh, keistiqomahan di atas jalan sunnah mengikuti ittiba Nabi saw. Pertanyaan berikutnya apakah boleh sholat di belakang makmum yang masbuk maksudnya menjadikan makmum yang masbuk jadi imam sholat e, eh, masalah ini khilaf di antara ulama rahimahumullah tapi yang saya ketahui dari sebagian penjelasan ulama bahwa dulu kalau sudah selesai jemaah yang pertama mereka sholat sendiri-sendiri ya dan itu disampaikan oleh Syafi'i rahimahullah juga bahwa para sahabat dulu seperti itu sehingga Allah alam nampaknya yang lebih utama kita melakukan seperti itu kalau sudah selesai jemaah Selesai jemaah sholat sendiri-sendiri Pertanyaan tak bermukayat di hari raya setelah sholat wajib sendiri-sendiri atau dipimpin oleh imam sendiri-sendiri berapa kali tidak ada batasan Bolehkah mengerjakan sholat sunnah duha sepulang dari lapangan setelah sholat idain boleh Wallahualam pertanyaan seputar perselisihan keluarga ketika terjadi perselisihan suami istri si istri menuntut nafkah dari suami karena suami tidak memberikan nafkah untuk keluarga yakni istri dan anak karena si suami menganggur sehingga sempat terucap dari suami Kalau kamu ingin cerai maka akan saya ceraikan Bahkan sampai tiga kali kejadian Apakah ucapan suami termasuk talak? Apakah termasuk talak tiga? Apakah jatuhnya talak harus dengan saksi? Apakah syarat-syarat talak? Mohon nasihatnya Pertama terkait, terkait nasihat Ya ini kalau memang seperti yang ditanyakan maka suami hendaknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan tahu bahwa dia menikah itu dengan tanggung jawab besar dari Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal menyebut bahwa pernikahan adalah bithaq, mithaqan ghalidha, suatu janji yang golid, yang kuat. Ya, ada tanggung jawab di balik pernikahan itu. Di antaranya adalah nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka ar-rijal qawamun, para pimpinan bagi kaum wanita karena apa yang Allah berikan pada mereka dari uh, keutamaan dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan. Nah, sekarang nafkah tidak ada. Bagaimana dia akan memimpin wanita? Sementara Allah katakan disebabkan Maan fakumin min amwalim di samping satu sifat yang lain yaitu apa? Yani keutamaan lelaki dari wanita. Dua, nafkah. Nah, dia cuma tinggal satu. Keutamaan sebagai lelaki, nafkah dia nggak menafkahi. Jadi kiwamahnya kurang terhadap wanita. Maka sadari bahwa ini kewajiban bukan karena uh, semata-mata tuntutan wanita, tapi ini kewajiban dari Allah Azza wa Jal Dia mas'ul amam Allah, di hadapan Allah Azza wa Jal Nabi bersabda dalam hadis, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ah hatta yas'ala rajul fi ahli baiti." Allah akan bertanya kepada tiap-tiap orang tentang apa yang merupakan tanggung jawabnya sampai akan ditanya tiap orang tentang keluarganya. Ah, hafidha am dhayya, apakah dia ngopeni bahasa Jawanya ya, atau dhayya atau menyanyiakan. Nah, termasuk di antara bentuk menyanyiakan enggak diberi nafkah. Ya. Adapun uh, oleh karena itu hendaknya sang suami kalau memang seperti yang diceritakan, hendaknya dia segera bertaubat dan segera memperbaiki kondisinya. Si istri hendaknya bagaimana mengarahkan suami dengan baik ya, untuk menjadi suami yang baik Adapun terkait dengan ucapan cerai, maka kalau dikatakan kalau kamu ingin cerai, ini berarti kalau belum cerai, ya kan? Yani ini tergantung. Tapi kalau dia betul-betul mengucapkan cerai, nah, tahap kedua cerai itu harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya, maka wallahualam eh, yang saya cenderung padanya dari pendapat ulama maka tidak sah sampai ada saksi. Ya, pernikahan ada saksi, perceraian masa begitu saja. Datangkan saksi kalau serius ya. Jangan main-main ya. Malam hari bentrok kemudian kamu saya cerai. Dua hari berikutnya sudah hilang kemarahannya ya, kembali lagi. Dua hari berikutnya marah lagi, cerai lagi, seenaknya sendiri. Ya, kamu mau nikah prosesnya bagaimana? Sekarang mau melepas nikah seenaknya. Tidak begitu ya mau cerai serius mau cerai datangkan pak saksi datangkan saksi ada tanggung jawabnya dan ada konsekuensinya daripada ucapan cerai itu tidak seenaknya wallahu a'lam ini mau dijawab semua atau gimana panitia ah. sudah apa terus satu dua <laughs> Ini masih ada <laughs> lima panjang-panjang. bolehkah akikoh eh, diadakan apa ya setelah anak berumur dua tahun dikarenakan bapaknya tidak punya duit ya razaqakallah rizqan hasanan thayyiban mubarakan fi ya kalau memang belum punya kemampuan belum kena kewajiban